Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berhadir dalam rangka menambah ilmu dan wawasan kita tentang il agama yang kita cintai ini. Berikutnya selawat pesta salam buat Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam yang telah berkorban dan bersusah payah dalam mempertahankan dan menyuarakan nilai-nilai tauhid serta nilai-nilai kebenaran kepada umat manusia. Semoga selawat dan salam juga terlimpah kepada para sahabat dan keluarga beliau serta orang-orang yang senantiasa istiqamah dan setia menegakkan dan memelihara ajaran beliau sampai hari kemudian. Kemudian terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pondok Pesantren Imam Muslim yang telah memberikan waktu untuk kami bertemu dengan para kaum muslimin dan kaum muslimat pada hari ini. moga pertemuan kita kali ini adalah uh, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah serta apa yang dapat kita dengar dari kebenaran dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah tentang renungan di balik rangkaian musibah atau bencana. Akhir-akhir ini ya negeri kita bertubi-tubi mendapat macam bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dekade 10 tahun terakhir ini barangkali ya bermacam masalah menimpa baik dalam kondisi politik ekonomi, sosial masyarakat dan seterusnya. Ditambah lagi dengan bermacam bentuk ya keadaan e, alam atau ujian yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita ini. Seperti datang banjir yang menenggelamkan berbagai daerah, lalu diikuti dengan kekeringan dan hama yang menggagalkan panen, kemudian dilanjutkan dengan flu burung dan flu babi diselingi oleh gempa dan banjir bandang, disusul tsunami serta letusan gunung api. Yang mana hal itu telah mengakibatkan ribuan nyawa melayang dan jutaan harta benda menghilang. Namun yang menjadi pertanyaan dalam benak kita masing-masing adalah musibah-musibah tersebut ya sudahkah memberikan kesadaran dan makna dalam diri kita atau masihkah kita belum cukup untuk memikirkan dan mengambil ibrah dari segala kejadian tersebut? Ya, ataukah kita masih saling menyalahkan di antara kita dan merasa bahwa musibah-musibah tersebut akibat dari dosa orang lain, bukan dari dosa kita sendiri? Kemudian, ya, kita mengeluh kemiskinan negeri ini, tapi kita lihat Prabola menjamu di gubuk-gubuk yang hampir reot. Kita mengeluh dengan kemaksiatan tersebar di masyarakat kita. Tetapi tontonan-tontonan media masa, ya, baik yang bentuk bacaan maupun tontonan, penuh dengan sajian-sajian yang berbau porno atau seksual. Yang diistilahkan dengan bahasa halusnya porno, porno aksi dan pornografi yang kesemuanya disantap oleh anak-anak yang di bawah umur sampai kakek-kakek yang sudah usia lanjut. Ini keadaan negara kita. Jika kita lihat lagi dari segi hal yang lainnya, ya, kerusakan tidak hanya sampai dari atau tidak sampai pada titik tertentu saja atau pada hal yang demikian. Bahkan sampai kepada titik memperolok-olokkan agama Allah. Menghujat Allah, melecehkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya memutarbalikkan pengertian-pengertian ayat Al-Quran, membuat bermacam model-model ibadah baru dan seterusnya, yang seharusnya pelakunya mendapat hukuman dan kecaman, akan tetapi justru mendapat seba ah, mendapat sanjungan sebagai intelektual, sebagai pakar dan berbagai sanjungan lainnya. Sehingga apa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah jelas sekali kerusakan di darat dan di lautan. Jadi tidak cukup di darat oleh orang ya untuk melakukan kemaksiatan, kerusakan bahkan di lautan bermacam bentuk maksiat terjadi di lautan perampokan, pembunuhan, perbuatan perzinaan yang di kapal-kapal dan macam pelayaran yang menjual narkoba dan seterusnya bermacam bentuk kerusakan juga terjadi di lautan. Kemudian Allah sebutkan bima kasaba aidinnas, ulah dari perbuatan manusia. Kemudian Allah katakan liyuriqahum ba'dalladzi amilu. Ba'dalladzi amilu. Agar Allah merasakan sedikit akibat dari perbuatan mereka itu, dari pekerjaan yang mereka lakukan. Allah rasakan sedikit dari akibatnya. Karena menebang hutan secara liar, banjir bandang, dan seterusnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya, mengakibatkan got-got tertutup dan banjir dan seterusnya. Itu akibat dan banyak lagi maksiat. Ya yang lainnya. Oleh sebab itu agar Allah merasakan sedikit akibat dari apa yang mereka lakukan la'allahum raji'un. Moga-moga mereka mau kembali kepada kebenaran. Sadar dari tindakan-tindakan yang merugikan, merugikan diri mereka dan orang lain. Dalam Al-Qur'an, oleh sebab itu dalam Al-Qur'an berulang kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat-umat yang dibinasakan agar kita mengambil ibro dari ayat-ayat tersebut. Dikisahkan dengan kehancuran kaum Tsamud, kehancuran kaum Firaun. Kenapa Allah mengisahkan hal itu? Agar Allah membuktikan kepada kita dan e, mengabarkan kepada kita bahwa akibat dari kekufuran, maksiat dan seterusnya adalah kehancuran. Sekuat apapun kekuasaannya, secanggih apapun alat-alat pendeteksi yang mereka miliki, itu tidak ada apa-apanya bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghancurkan sebuah bangsa. Makanya sudah kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang menceritakan bagaimana umat-umat yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala akibat dari sebuah kekufuran. Tetapi sedikit di antara kita yang mampu mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang terangkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditimpa oleh bermacam bentuk azab bukan karena alat pendeteksi bencana mereka lemah, tapi adalah karena kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Firaun dengan kekuasaannya yang begitu besar, Namrud dan seterusnya Ya, kaum Samud dengan teknologinya yang mampu membuat istana di dalam batu gunung. Ya, gunung batu dibikin istana. Dan banyak lagi. Ya, kaum-kaum yang dibinasakan oleh sebab seperti kaum Syuaib yang mereka dalam perdagangan senantiasa melakukan penipuan dan seterusnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, "Kam ahlakna minal quruni min Betapa banyaknya kami binasakan dari kurun-kurun maksudnya dari umat-umat manusia setelah Nabi Nuh. Mulai dari semenjak awal manusia dihancurkan oleh Subhanahu wa karena kekufuran adalah kaum Nabi Nuh dengan banjir yang menenggelamkan semua daratan. Kemudian wakafa bi rabbika ya bitunu ibadihi bitunu bi ibadihi basira khabiran basira. Oleh situ kata Allah Subhanahu wa taala betapa banyak yang kami telah membinasakan dari umat-umat setelah Nabi Nuh, cukuplah Tuhanmu mengetahui tentang dosa-dosa hambanya, maha melihat dan mengetahui tentang dosa hamba-hambanya. Ayat lain Allah sebutkan, alam nuhlikil awalin, tidakkah kalian memperhatikan bahwa kami telah membinasakan umat yang terdahulu? umul akhirin, kami ikutkan kemungkinan kami lanjutkan adab-adab itu pada umat yang berlanjut, karena sama tingkah lakunya, maka Allah menimpakan berbagai macam bentuk kebinasaan kepada mereka, Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikian kami perbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Ya, bermacam bentuk azab telah menimpa umat-umat yang terdahulu di mana mereka ada yang yang dihujani dengan batu kerikil ya dari langit dan ada pula yang diazab dengan suara yang sangat keras sehingga membuat kepala mereka pecah ketika mendengar eh, suara yang keras tersebut dan ada pula di antara mereka yang dibenamkan ke dalam bumi secara hidup-hidup. Dan juga ada di antara mereka yang ditenggelamkan dalam lautan. Semana Allah sebutkan dalam firman-Nya, dan akhadna bidzambihi." Ya, masing-masing mereka kami adab dengan dosanya. Faminhum man, man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani kepada mereka, utus kepada mereka itu batu hujan batu, hujan kerikil. Wa minhum akhathu man akhadhu sayha. Di antara mereka ada yang diazab dengan suara yang mengguntur, suara yang keras. Sebenarnya kaum Samud. Kemudian di antara mereka wa minhum man khasarna bil ar. Di antara mereka ada yang mereka kami tenggelamkan ke dalam bumi kata Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man aghraqna dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam lautan. Wa ma kana Allah liyadhlimahum Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, Akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka pada kesempatan ini kita mencoba merenungkan dan memetik pelajaran di balik berbagai bencana dan musibah ya baik terhadap ya berbagai macam bencana dan musibah yang terjadi yang kita saksikan sepanjang waktu terakhir ini di negara kita ini di antara renungan yang pertama, ya, di antara renungan itu adalah yang pertama yaitu bencana adalah buah dosa dari perbuatan manusia. Bencana adalah buah dosa dari perbuatan manusia. Allah tidak akan mengadap atau membinasakan suatu negeri melainkan karena kezaliman telah merajalela di tengah-tengah kehidupan mereka, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Kami tidak pernah membinasakan negeri-negeri kecuali penduduknya itu orang-orang yang zalim. Jika kita mencoba melihat diri kita masing-masing, sungguh amat banyak kezaliman yang kita perbuat di muka bumi Allah ini. Diawali dengan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai praktek kesyirikan. Ya, ada yang memuja arwah nenek moyang, benda-benda kuno dan mempercayai peramal dan tukang tenung. Dan ada pula yang berhias dengan jimat, tumbal dan sejenisnya. Sebagian lagi mempercayai benda-benda mati memiliki kekuatan sakti seperti batu, keris, cincin akik dan seterusnya. Ya. Sebagai yang lain mendatangi dukun atau kuburan demi mencari berkah atau kesembuhan penyakitnya. Demikian pula kezaliman di tengah masyarakat kita. Maksiat semakin menjadi-jadi. Perzinahan, pembunuhan, perampokan, perjudian, penipuan dan maksiat-maksiat lainnya. Sungguh luar biasa. Segala macam bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mata kita pergunakan untuk menonton film-film, lalu telinga kita pergunakan untuk mendengar nyanyi-nyanyian, kemudian lidah kita pergunakan untuk memfitnah, berbohong dan mengadu domba atau bergunjing. Jika kita mencoba menerapkan sedikit tingkah laku dan pribadi kita masing-masing sehari-hari. Sehingga memang benar kerusakan dan maksiat yang ada pada diri kita masing-masing cukup banyak sekali. Di dunia perdagangan, di dunia politik, dan seterusnya, dunia ekonomi terjadi kezaliman. Dalam dunia perdagangan, riba, penipuan, penjualan barang-barang yang merusak, ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan dalam sabdanya bahwa bencana Allah adalah buah dari dosa atau buah dari sebuah dosa. An Abi Musa al Ashari radhiyallahu anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abi Musa al Ashari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala la yasib la yusibu abdan naqbatun fama fawqaha aw dunaha illa bi dhanbin wa ma yaqullu anhu akthar Tidaklah seorang hamba ditimpa oleh nakbatun bencana atau musibah famauqaha au dunaha baik yang besar maupun kecil illa bidzambin kecuali itu adalah disebabkan dosa wa ya wa ma ya'fullahu anhu aktar apa yang dimaafkan Allah lebih banyak ya Allah tidak mengasap setiap berdosa lalu timpakan adab tidak sebagian dari dosa Kata Allah tadi liyudhi kaum ba'dalladhi amil. Sebagian dari akibat dari perbuatan kita itu hanya yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk azab kepada kita. Lalu Allah Subhanahu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asobakum min musibat min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tidaklah ya satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali fabima kasabat aidikum dengan sebab ulah perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katir dan Allah memaafkan kebanyakan dari akibat-akibat atau dosa-dosa kita itu. Mulai dari rumah kita, eh, dari mulai dari rumah yang kita huni, lalu pakaian yang kita miliki, sampai makanan dan minuman yang kita konsumsi, banyak yang bersumber dari usaha yang haram. Mungkin dari hasil perampokan, pembunuhan, pelacuran, korupsi, kolusi, judi, penjualan CD porno, sogok atau hasil hasil tipuan lainnya. Ya, itulah diri kita apakah kita tidak pantas untuk mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi dan kehidupan yang kita alami setiap masa di negeri kita ini. Di mana Allah akan bisa mengabulkan doa kita ketika kita ditimpa oleh musibah dan kesulitan. Ya, Sementara keadaan kita selalu bergelimang dengan hal-hal yang haram. Perhatikanlah kita Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyisakan seorang yang menemui yang menemui kelelahan dalam perjalanannya yang panjang, ya, dalam kondisi seluruh tubuhnya dipenuhi debu, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa ya Rob ya Rob. Pakola Rasulullah SAW, Anna yustajabulah Gimana Allah akan memperkenankan, memperkenankan doanya? Kenapa? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Ya, wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram dan dia dibesarkan dengan harta yang haram. Di mana akan terima doa kita? Dalam kisah yang ini Rasulullah menggambarkan bahwa salah satu doa yang makbul adalah yang sangat makbul ada doa orang yang musafir. Tetapi ada yang menghalangi doa ini untuk terkabul adalah makanan dan minuman yang bersumber dari yang haram. Jadi tidak ada artinya kita melakukan taubat bersama, di istiqlal, bersikir bersama, sementara baju dan pakaian kendaraan kita pakai ke sana bersumber dari hal yang haram. Artinya apa? Taubat yang penting sekali. Ya, bukan taubat perlu dipamerkan di depan manusia Mari kita bertobat secara jujur pada diri kita masing-masing. Jadi dalam hadis di atas jelas sekali bagaimana akibat dari menikmati sesuatu yang haram. Sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membantu supaya dikabulkan doanya, karena dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa doa musafir itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang menghalangi yaitu dengan memakan harta yang haram. Kisah di atas bisa untuk membandingkan dan menilai kondisi kita masing-masing. Maka tak kala manusia melupakan peringatan-peringatan Allah dan mereka benar-benar telah tenggelam dalam kesesatan dan kemaksiatan, Allah membuka pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka dengan seluas-luasnya, yaitu kemajuan teknologi, ya, alat-alat informasi yang canggih dan seluasnya berbagai macam kenikmatan duniawi Allah buka kepada mereka. Lalu Allah menurunkan adab kepada mereka secara tiba-tiba. Subhanahu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka Ceramah-ceramah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, nggak ada manfaat nasihat-nasihat yang diberikan oleh ustaz-ustaz, oleh kiai-kiai, oleh para pemberi nasihat. Nggak ada artinya. Ya, kami pun kata Allah membukakan semua pintu-pintu kesenangan atau kenikmatan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong kata Allah. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Namun Allah tidak menghadap kita dengan segala dosa yang kita perbuat. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan hadis di atas tadi. Ya, akan tetapi hanya sebagian kecil dari balasan dosa kita. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Walau yu'akhidallahu walau yu'akhidallahu nasa bidulmi ma taraka ala dhahriha ma taraka alaiha min dabbatin. Kalau seandainya Allah menyiksa manusia sesuai dengan kezaliman mereka, niscaya tidak akan tertinggal di atas permukaan bumi ini satu pun dari binatang melata. Kalau seandainya kita diazab dengan dosa-dosa kita, gak satu pun makhluk tertinggal di muka bumi akibat dari azab yang ditimpakan Allah kepada kita. Walakin yu'akhirukum ila ajal musamma tapi Allah beri kesempatan kepada kita. Allah beri tangguh kepada mereka pada waktu yang ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila tidak datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala nggak bisa diundur saat sedetik pun maupun dimajukan. Gempa, tsunami, letusan gunung api, banjir bandang dan seterusnya dan seterusnya. Banyak bermacam bentuk azab yang diberikan oleh Subhanahu wa taala angin kencang dan seterusnya. Dalam firman yang lain Allah sebutkan lagi walau an nasa bima kasabu ma taraka ala ma taraka ala dhahriha min batin. Kalau seandainya Allah mengazab manusia dengan segala apa yang mereka akibat dari dosa-dosa mereka lakukan, ma taraka ala dhahriha min batin Tentu tidak akan tertinggal di muka bumi ini satu pun dari binatang melata. Allah masih memberi kesempatan kepada kita dan waktu untuk bertaubat, ya, untuk kembali kepada jalan yang benar. Apakah kita akan menunda-nunda taubat itu sampai ada Allah yang lebih besar datang kepada kita, atau sampai ada Allah yang lebih besar lagi datang kepada kita? Allah berfirman, "Wa anibu ila rabbikum." Kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu dan tunduklah kalian semuanya kepadanya. Min qabli ayyatikum min qabli ayyatikumul adab sebelum datang kepada kalian azab. sarun kemudian tiada kalian bisa dibantu lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum dan ikutilah ya apa yang telah diturunkan ya kebaikan yang telah diturunkan kepada kalian min rabbikum dari rabb kalian min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba wa antum la tash'urun kalian tidak menyadarinya. Jadi sebelum datang wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatikumul adab sebelum datang kepada kalian adab. Sumalatun sarun. Kemudian kalian tidak bisa ditolong lagi. Ya. Tidak bisa dideteksi dengan atau peringatan-peringatan gempa tsunami nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan apapun alat secanggih bagaimanapun jika Allah menghendaki, nggak bisa. Untuk mengantisipasi bencana-bencana tersebut. Kemudian wattabi'u ikutilah apa yang telah turunkan kepada kalian Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Min rabbikum dari Rabb kalian min ayat ayyatukumul adab sebelum datang kepada kalian min ayat ayyatukumul adab bagtatan sebelum datang kepada kalian adab secara tiba-tiba. Ya, Wa antum la tash'urun, kalian tidak menyadarinya, tidak merasa, tidak mengetahui. Bila azab Allah datang, ya, dan azab Allah itu bisa datang kapan saja, mungkin di waktu malam, ya, saat kita tidur nyenyak, atau di waktu siang hari ketika kita sibuk bekerja atau sedang santai-santai beristirahat. Allah sebutkan dalam firman-Nya apa amina ahlul qura ayyatahum ayyatahum ba'suna bayatan wa hum naimun Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari azab kami? Bayatan ketika malam hari mereka sedang tidur. Ya, banyak gempa yang datang, tsunami ketika manusia sedang nyenyak dalam tidurnya. Atau azab-azab yang lain. Tanah longsor dan sebagainya. Awa amin ahlul qura ayyatahum ba'suna duha wa hum yal'abun? Apakah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami di waktu siang hari, waktu duha? Wahum yal'abun, sedang bermain-main. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Fala ya'mun makral min makril ah, fala ya'mun Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi, orang-orang yang merugi. Jadi artinya untuk mengantisipasi musibah, mewaspadai musibah bukanlah dengan persiapkan kendaraan ya atau alat-alat anti gempa, tetapi adalah dipersiapkan yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nyawa kita ini bisa melayang kapan dan saatnya. Ya, tidak ada waktu yang ditentukan dapat kita ketahui. Maka dari itu janganlah kita melalaikan kesempatan yang masih diberikan Allah kepada kita untuk men menata hari esok dengan bertobat dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui di mana dan kapan ajalnya akan datang. Semuanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ardin tamuj." Tiada seorang jiwa pun mengetahui apa yang bisa dilakukannya esok. Dan tiada seorang jiwa pun mengetahui di mumi mana dia akan mati. Ya. Kita tidak mengetahui di mana kita akan mati atau menemui ajal kita. Mungkin di daratan. Ketika di daratan mungkin dalam kecelakaan atau karena ditimpa musibah atau apapun saja. Ya. Mungkin di udara. Ya, saat kita naiki pesawat. Mungkin juga di lautan ya, ima karena tsunami atau karena kapal yang kita naiki tenggelam. Ya. Demikian pula kita tidak juga tidak dapat mengetahui apa penyebab kita meninggal. Apakah karena sakit, karena gempa, karena tsunami, karena banjir, karena kebakaran, karena kecelakaan atau karena kelaparan dan seterusnya. Tiada di antara kita yang bisa mengetahui apa penyebab kita meninggal. Maka yang perlu kita persiapkan adalah setiap saat amal soleh dan iman. Sehingga kita selalu merasa siap. ya Dan tidak merasa takut dari kematian. Karena gedung yang tinggi, ya mobil yang mewah tidak bisa mengantisipasi segala bentuk bencana atau apabila tiba ajal yang kita ditentukan ajal kita yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu renungan yang pertama, bahwa musibah dipicu oleh dosa kita. Kedua, yang perlu kita renungkan adalah bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Ya, karena banyak orang menisbahkan bahwa itu hanyalah gejala alam. Ya, atau itu hanya karena lempengan-lempengan itu dan lempengan ini. Ya, mentaklil dengan oh apa namanya ilmu-ilmu alam tanpa mengembalikan kesemua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah dan takdir Allah. Bila Allah berkehendak atas sesuatu, maka tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Sebaliknya bila Allah tidak berkehendak atas sesuatu, maka tidak seorang pun yang dapat menjadikannya termasuk segala musibah dan bencana yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah. Segala apa yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Luh Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah satu musibah kan musibah pun yang terjadi di muka bumi ini dan tidak pula pada diri kalian kecuali itu telah tercatat dalam kitab Luh Mahfuz sebelum kami menjadikannya kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Ibnu Katsir menyebutkan maksudnya adalah sebelum Allah menciptakan makhluk dan menjadikan ruh manusia. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sabdanya bahwa ketentuan segala makhluk telah ditulis sejak 50 tahun 50 ribu tahun sebelum penciptakan langit dan bumi. Sebenarnya Allah sebut eh, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sabdanya, kata Allah maqadir al khalq khalaiki. Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard sebelum diciptakan langit dan bumi bi khamsina al fasana sebelum itu yaitu selama berapa? 50 ribu tahun. Sudah ditakdirkan sebelum menciptakan ciptakannya langit dan bumi bahwa segala ketentuan yang terjadi di alam ini telah ditulis Allah yaitu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, berbeda dengan sangkaan yang ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau tidak meyakini kekuasaan Allah, mereka berprasangka bahwa segala yang terjadi hanya sebatas gejala alami, ya, atau karena cuaca yang ekstrim, ya, tidakkah mereka mengetahui bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebutkan ma asaba musibatin illa biidnillah. Tidak satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu berkata Ibnu Katsir yaitu dengan perintah Allah. Ya, berkata Ibnu Abbas itu dengan perintah Allah. Ibnu Katsir menjelaskan menjelaskan maksudnya dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di tangan Allah lah ketentuan nasib seluruh makhluk. Semua Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Apabila Allah berkehendak untuk sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Fasubhanalladzi biyadihil malaku malakutu kulli syai. Maha suci zat yang di tangannya segala nasib segala sesuatu, ya, ketentuan segala makhluk ini. Wa ilaihi turjaun, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ini harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak satu pun musibah yang terjadi kecuali itu atas kehendak Allah. Karena di sisi Allah lah segala ilmu-ilmu yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah. Jadi bukan dukun, peramal atau siapa namanya eh, Mbah Marijan itu nggak tahu tentang yang gaib. Ya. Ini enggak peramal-peramal datang ke dukun. Bagaimana keadaan gunung ini? Apa benar-benar meletus atau tidak dan seterusnya. Apalagi dalam perbuatan musibah seperti itu mereka justru semakin jadi-jadi melakukan kesyirikan. Sembelih kerbau, lari ke puncak gunung Merapi, dilemparkan kepalanya dan seterusnya. Ya, Nah, oleh sebab itu kita sebagai muslim menjaga iman kita bahwa segala tidak debu yang berterbangan ataupun daun yang jatuh dari rantingnya kecuali itu kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu tawakal kepada Allah. Ya, dan mengantukkan diri kepada Allah, bukan kepada alat-alat pendeteksi gempa. Ya, tawakal. Boleh dipergunakan alat-alat itu, tapi hanya sebatas apa? Ini asbab, bukan hal yang baru kita gantungkan diri kita kepada sana. Selama belum datang alat pendeteksi berbunyi, kita tetap tenang-tenang aja. Tidak, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena azab Allah bisa datang kapan dan di mana saja. Itu renungan yang kedua, yaitu kita meyakini segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Letusan gunung api, kejadian tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan dan seterusnya. Renungan ketiga adalah mengingat mengingatkan kita kejadian-kejadian tersebut akan kehancuran dunia beserta segala isinya. Sesungguhnya bencana-bencana tersebut mengingatkan kita akan kehancuran dunia ini beserta segala isinya. Bahwa kekayaan yang sejati adalah iman dan amal soleh. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut adalah gambaran kecil tentang peristiwa kejadian hari kiamat. Allah ibrahkan kepada kita. Pertama kita ambil contoh adalah kejadian gempa. Peristiwa gempa yang meluluh lantakan dan menghancurkan, memperandakan segala apa yang ada di muka bumi ini, ya mengingatkan kita pada peristiwa kehancuran alam ini. Sering terjadi gempa, ya, seringnya terjadi gempa adalah petanda semakin dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sabdanya, la taqumu sa'atu hatta yuqbadul ilm wa taqtur zalazil rawahu Bukhari. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai diangkatnya ilmu dan banyaknya gempa. Itu yang pertama. Ini bukti semakin dekatnya hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, bumi akan bergoncang dengan goncangan yang luar biasa. Itu baru sebagian bumi yang bergoncang. Kalau nanti kemanapun mau lari, bagaimanapun situasi, tidak bisa menyelamatkan diri. Semua bumi itu bergoncang. Ya, mau mengungsi kemana? Nggak ada tempat mengungsi. Ya, dengan goncangan yang luar biasa, yang dahsyat sekali. Tidak mungkin diukur dengan kekuatan segala licar lagi. Mengapa tidak? Mari kita dengarkan bagaimana ayat Al-Quran menerangkan. Ibu yang bunting, ibu yang sedang hamil, karena kuatnya goncangan, gugur kehamilannya. Anak yang dalam pelukan ibunya yang sedang menyusu, terpelanting karena kuatnya goncangan itu. Jangankan itu, gunung-gunung bagaikan debu yang berterbangan akan menjadi debu yang bertebangan, bahkan bulu yang bertebangan. Nanti akan kita sebutkan dari ayat-ayat Allah yang menerangkan hal seperti ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi digoncang dengan sedahsyat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Karena begitu kuatnya goncangan bumi itu, keluarlah segala apa yang ada di perut bumi. Apa yang ada di perut bumi? mungkin lahar panas, mungkin uh, lumpur panas, atau segala macam, ya, semuanya keluar dari perut bumi. Karena kuat goncangan, sehingga mengeluarkan segala kandungan bumi itu dari bermacam bentuk zat kimia yang mematikan. Wa akhratil ardu asqalaha wa qala insanu Ketika itu manusia bertanya, ada apa gerangan dengan bumi? Ya, apa yang terjadi ini? di idin tuhadditu akbaroha. Ketika itu berbumi, bumi bercerit, menceritakan tentang beritanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Bi'anna rabbaka auhalaha. Bahwa ini adalah perintah Rob kalian. Bi'anna rabbaka auhalaha. Perintah dari Allah. Sudah berakhir umur dunia ini. Sehingga terjadilah hari kia kiamat. Itu sedikit tentang bagaimana dasarnya goncangan menyebabkan segala isi bumi keluar. Kemudian kedasatan goncang bumi pada saat kejadian kiamat, ya bayi-bayi tadi kita sebutkan yang sedang dalam susuan ibunya terpelanting dari pangkuan ibunya. Dan ibu-ibu yang sedang hamil keguguran. Manusia berjalan karena begitu kuatnya goncang bumi, seolah-olah mereka itu mabuk. Orang mabuk kan jalannya gimana? Tertatah titi, terpelantik ke kiri, ke kanan, ke depan, tersungkur, dan terusnya. Tetapi apakah karena mereka gak mabuk? Bukan karena mabuk. Walakin azabullah syadid. Tapi karena azab Allah yang begitu keras. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Ya ayuhan nasu taku rabbakum. Ya ayuhan nasu taku rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha ketika kalian menyaksikannya tadhalu kullu murdiatin ma ardu'at. Yang mana ibu-ibu yang menyusukan terpelanting anak-anak itu dari pangkuannya. Wa tad'u hamlin hamlaha dan ibu-ibu yang hamil keguguran kandungannya. Wa taran nasu sukara walakin ma hum syadid. Kamu melihat manusia bagaikan mereka itu mabuk. Pada hakikatnya mereka itu bukan mabuk, tapi karena azab Allah yang begitu keras. Itulah gambaran Allah gambarkan kepada kita tentang hari kiamat. Demikian pula letusan gunung api yang mengeluarkan berbagai jenis bahan kimia yang menimbun dan membakar segala apa yang ada di sekitarnya. Yang disebut dengan awan panas. Awan yang jauh di atas, panasnya itu sekitar seribu atau lebih dari itu, derajat Celcius. Menghanguskan segala apa yang ada di bawahnya, walau jaraknya 3 km, 4 km, dan bahkan 10 km. Itu bagaimana panasnya kira-kira? menghanguskan. Itu awan panas, bukan debu panas, bukan lahar panas, awan yang ada di atas menghanguskan karena saking panasnya awan panas itu. Kita lihat bagaimana bekas-bekas kejadian letusan gunung api. Menghanguskan segala apa yang ada di bawahnya. Awan panas. Apalagi lebu, lahar panas. Apalagi debu panas yang terus Mengeluarkan bahan-bahan kimia yang membunuh. Allah berulang kali menggambarkan kepada kita dalam Al-Quran tentang bagaimana kehancuran gunung saat hari kiamat. Pada saat terjadi kiamat, gunung-gunung akan berjalan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga gunung-gunung itu hancur menjadi pasir. Lalu ia bagaikan bulu atau debu yang bertebangan. Semoga Allah sebutkan dalam firman-Nya, Al-Qari'atu mal Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma takunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia ya pada hari itu bagaikan aneh-aneh yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, berterbangan. Bagaimana bulu-bulu ayam yang ditebangkan oleh angin, yang kencang, demikian gunung nanti. Sekarang Allah gambarkan sedikit kepada kita bagaimana kehancuran gunung, yaitu dengan adanya letusan gunung api. Kemudian, ya, gunung-gunung yang perkasa dan menjulang tinggi akan menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Yauma tarjuful ardu jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila." Pada hari bumi dan gunung bergoncang dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Karena kalau di padang, pasir angin kencang itu bisa pasir itu menjadi gunung karena ditumpuk oleh angin. Nah, bagaikan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, diterbangkan gunung-gunung itu bagaikan pasir di atas langit. Berterbangan. Karena goncangan dunia yang begitu dahsyat, terpelanting, semua benda-benda yang ada di bumi. Itu apalagi yang bukan seperti gunung begitu besar dan perkasa kita lihat. Dalam firman Allah yang lainnya, gunung yang kita lihat sangat besar dan tegar akan bertebang akan bertebangan seperti awan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa taral jibalu tahsabuha jamidatan." Engkau melihat gunung itu adalah sangat kokoh, ya. Wa yatamuru sahab Sedangkan sedia, kala, sedianya dia itu adalah akan berjalan seperti awan. Sunnah Allah aku lah kulla syai' inu memang bima malu. Akan dia nanti ketika terjadi hari kiamat akan terbang seperti awan. Ya, gunung yang kita lihat, batu yang besar-besar yang ada di gunung itu, ya, akan demikian keadaannya saat terjadi hari kiamat. Gunung-gunung yang tersusun dari batu-batu besar ya yang keras dan akan hancur seperti debu halus yang berterbangan. Simana Allah sebutkan dalam firman-Nya, satil jibalu basah, pakan habaan membasta. Dan gunung-gunung dihancurkan atau dihancur dihancurkan seluruh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Ibrah ya ikhwan. Bagaimana sedikit Allah perlihatkan kepada kita tentang kehancuran gunung yang nanti pada hari kiamat akan menjadi yaitu debu yang bertebangan. Karena kehancuran gunung yang besar itu akan jadi debu, sehancur-hancurnya. Bekas gunung-gunung tersebut akan menjadi rata sehingga tidak ada lagi bukit dan jurang dan bumi akan terlihat datar. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'anil jibal, faqul yang sifah rabbi nasfa, fadharuha qa'an sassafa, la tarafiha 'iwajan wala amta." Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadi akan, akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Kesudahan gunung-gunung tersebut akan menjadi fata morgana. Semana Allah sebutkan dalam firman-Nya, Waputih di sama upakan abwaba wa suyratil jibal upakan saroba dan dibukakanlah pintu langit maka terdapatlah berapa pintu dan jadi dan dijadikanlah gunung-gunung itu menjadi fata morgana demikian kehancuran gunung yang kita lihat berarti demikian datarnya bumi sehingga kalau kita berjalan di daerah yang datar kan kita lihat fata morgana ya demikian nanti nggak ada semakin hancurnya semua gunung-gunung itu sehingga bumi ini bekas gunung ini itu kita lihat sebagai fata morgana demikian keadaan gunung ketika dihancurkan Allah saat terjadinya hari kiamat maka dari gambaran kecil letusan gunung api itu mengingatkan kita akan peristiwa kehancuran dunia ini sekaligus menjadikan kita menentrafeks diri kita ya bahwa itu adalah pelajaran dan ibroh ya di samping Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya syariah juga Allah hadapkan di mata kita ayat-ayatnya yang kauniyah. Begitu pula kejadian tsunami. Bagaimana pula gerangan lautan ketika terjadinya hari kiamat. Tsunami mengingatkan kita akan peristiwa ketika terjadinya hari kiamat. Di mana seluruh air lautan akan meluap ke daratan. Hal ini Allah sebutkan dalam firman-Nya idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza jibalu العشار wa idza al-isharu utilat wa idza al-khushu wa idza al-bihar sujirat apabila matahari digulung dan apabila bidang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dijadikan meluap. Ini Allah gambarkan dalam ayat-ayat yang suci ini tentang bagaimana kehancuran dunia. Matahari akan digulung. Gunung-gunung akan berjatuhan. Kita ingat mungkin berapa bulan yang lalu ada benda yang jatuh di langit menghancurkan rumah orang. Tidak tahu benda itu apa. Diprediksi itu adalah meteor. Bagaimana kalau bintang benar jatuh, bulan benar jatuh, semua benda-benda langit itu jatuh ke bumi? Apa keadaan kerangan bumi ini? Kira-kira Kehancurannya akan timbul. Ini menggambarkan kepada kita serta memesan kepada diri kita bahwa kejadian hari kiamat suatu yang hal yang luar biasa yang harus kita mempersiapkan diri bagaimana keadaan-keadaan yang luar biasa tersebut agar tidak ya kita mendapatinya atau kita tidak mengalaminya. Tapi termasuk orang-orang yang berhasil diselamatkan dari kondisi-kondisi itu. Kemudian <clears throat> Allah sebutkan apabila gunung dihancurkan, ini telah kita jelaskan, apabila onta-onta bunting ditinggalkan. Ketika kita lihat ya, kejadian gunung api, tsunami, atau banjir, atau apapun saja, kita lihat nggak ada orang melarikan mobil mewahnya, rumahnya. Semua orang lupa dengan harta kekayaannya bahkan dari keluarganya, anak dan istrinya, orang tuanya, yang ada hanyalah dirinya sendiri. Hal ini mengingatkan kita betapa dahsyatnya pada hari kiamat. Yaitu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani wa bani. Likulli imri'in yawma yughni. Pada hari itu mereka lari. Manusia ini lari dari saudaranya. Yoma yafil marumin akhi wa ummi wa abi dari ayah, dari bapak dan ibunya, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibati wa bani dari istri dan anak-anaknya. Likulli reen yawma idzin sya'ni yukni. Masing-masing manusia disibukkan oleh urusan masing-masing. Demikian gambaran. Peristiwa-peristiwa gambaran kecil di bumi ini telah mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa yang akan kita alami di hari kemudian. Di mana kita lihat harta kekayaan, segala apa yang kita banggakan, segala apa yang kita cintai, ketika terjadi peristiwa berhisap, ketika terjadi peristiwa ancaman azab Allah, kita lupakan segalanya itu. Hanya yang ada diri kita. Bahkan diri pun tidak bisa kita kendalikan. Kemana mau dibawa? Kemana hendak diselamatkan? Tiada jalan selamat kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika terjadi gempa, gempa atau gunung api, kita lihat adakah orang yang membawa rumahnya lari? Adakah orang membawa mobil-mobil mewahnya atau barang-barang mewahnya? Enggak ada, semua ditinggal, lupa semua. Itulah kejadian baru sebagian kecil ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala peristiwa-peristiwa itu kepada kita. Hendaknya kita mengambil ibrah bahwa selagi kita memiliki kemampuan atau di segi atau memiliki kesempatan untuk berimpak dan memperkaya diri di akhir kelak saatnya kita sekarang jangan ditunggu setelah hancur alangkah dulu kita infakkan di jalan Allah sebelum tsunami menyapu sebelum gempa meludeskan sekarang saatnya kita berimpak dan menjadi kekayaan yang abadi bagi kita di akhirat inilah saatnya saat kita lihat di dunia tidak ada satupun yang bisa kita banggakan Siapapun dia. Sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Oh, presiden gak diazab ini kepala ketua suku semuanya. Sama di mata Allah jika azab telah datang. Yang bisa menyelamatkan, yang bisa membantu kita hanyalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah terletak, terletak lagi keistimewaan ilmu. Yang mana ilmu selalu mengikut diri kita. Simana dipisahkan, dipisahkan oleh Ali bin Abi Thalib Al malu tahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Harta engkau yang menjaganya, tapi ilmu menjaga dirimu. Maka ikhwan fillah, saatnya sebelum saat-saat dihancurkannya atau harta itu imma harta yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta itu dengan berakhirnya hidup kita. Maka sebelum dua hal ini kita temui, manfaatkanlah segala apa yang kita miliki untuk membangun istana-istana yang indah di dalam surga. Untuk membuat kita senantiasa bertemu bersama keluarga kita di akhirat kelak. Maka saat sekaranglah kita mampu sih ingin kencang lewat suratul Mustaqim. Saat sekarang kita beli kendaraannya. Ingin mendapat naungan pada hari kiamat ketika manusia ditenggelamkan oleh keringatannya. Yang mana kata Rasulullah SAW di padang mahsyar ada manusia yang ditenggelam oleh keringatnya sampai mata kakinya, ada sampai lututnya, ada sampai pinggangnya, ada yang ditenggelamkan sampai hilang oleh keringatnya. Tetapi ada mereka yang mendapat naungan pada hari itu di mata matahari berjarak satu umulah dari kepala manusia. Tapi ada manusia yang tidak menderita hari itu. Sabatun yudhumullah kata Rasulullah SAW. Yaumaladilla illa dhillu. Ada tujuh jenis orang mendapat naungan pada hari itu. Yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang mendapat naungan Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah Imam Adil. Pemimpin yang adil. Dan pemuda nasya'afi ibadatillah. Manusia, pemuda-pemuda yang mengisi waktu mudanya dengan penuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di antaranya adalah warajulah tahaba Dua orang yang karena kasih sayang adalah fillah bukan karena teman bisnis, bukan karena hal lain, tapi karena adalah nilai-nilai keimanan yang menyambungnya. Disebutkan lagi adalah orang yang berinfak dengan ikhlas sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diimpakan oleh tangan kanannya. Cari. Sekarang saatnya kita ingin menyelamatkan diri kita. Berbagai macam bentuk kondisi-kondisi yang menyulitkan di hari kiamat sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah sebutkan tentang bagaimana lautan meluap ke daratan, ya. Idas sama umfatorat, wa idal kawakibun tatarat wa idal biharu ujirat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan menjadi meluap ke daratan. Tsunami, gambaran sedikit bagaimana baru sebagian kecil dari lautan yang meluap ke daratan. Betapa kita lihat kehancuran dan kebinasaan yang ditimbulkan di lautan ini. Tsunami terjadi ya atau kejadian tsunami ini yang ada dalam ayat Allah sebutkan apabila lautan dijadikan meluap Peristiwa tsunami adalah gambar kecil tentang apa yang akan terjadi ketika lautan meluap saat terjadi nih kiamat. Kita melihat bagaimana kehancuran terjadi ketika tsunami atau ketika lautan meluap ke daratan akan tetapi itu baru sebagian kecil dari lautan yang meluap bagaimana jika seandainya seluruh lautan yang meluap ke daratan kira-kira apa yang akan terjadi tentu air laut tersebut akan menyapu habis segala yang ada di daratan sehingga daratan menjadi bersih dari segala tanda-tanda kehidupan manusia akan tenggelam ditelan lautan bersama harta dan segala kekayaannya Itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ya tsunami, letusan gunung api, gempa itu adalah peringatan-peringatan kecil, gambaran-gambaran kecil tentang peristiwa-peristiwa kehancuran dunia ini. Sudah kita ngambil ibrah. Kemudian berikutnya renungan yang keempat yaitu wajibnya kita bersabar yang diiringi taubat. Jadi jika kita mengalami ya kondisi itu kita wajib bersabar dan kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah memberikan cobaan dan ujian kepada kita adalah agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ahsibana sa'yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira ya akan dibiarkan akan ditinggalkan atau biarkan cukup mengatakan aman kami telah beriman wahum la tanun lalu mereka tidak diuji sungguhnya musibah-musibah itu adalah ujian kepada kita lalu Allah sebutkan ayat berikutnya walaqad fatanal ladzina min qablihim sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka jadi kita merasakan bahwa ujian ini bukan khusus untuk kita telah banyak umat-umat lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu Agar Allah benar-benar melihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta dalam imannya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi fi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabra'aha." Jadi Allah memberikan cobaan agar kita tidak lupa diri ketika diberi nikmat dan tidak putus asa ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hikmah. Agar kita jika kita adalah orang yang ya biasanya senang, biasanya apa yang selalu oke okay, kata orang, ya nikmat hidupnya ketika diuji oleh Allah jangan apa? ketika mendapat nikmat itu tidak lupa di diri. Sombongkan diri. Kemudian ketika kita mendapat Bencana-bencana demikian sehingga kehilangan harta, kekayaan, keluarga dan seterusnya agar tidak berputus asa. Makanya Allah sebutkan tiadalah satu musibah kan musibah pun yang terjadi di muka bumi dan tidak pada diri kalian kecuali itu telah ditulis dalam luh mahfuz sebelum Allah kami menjadikannya kata Allah inna dzalika Allah yasir hal itu sangat mudah di sisi Allah likaila ta'sau ala fatakum agar kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Jadi ujian hilang harta kita, benda, harta benda kita, keluarga kita, apa yang kita banggakan hilang agar kita apa? Tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kita. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang yang diberikan Allah kepada kita. Ya, likailata tak saul likaila saalama fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak berputus asa terhadap hal yang luput dari kalian dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi ketika kita diuji Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersabar. Ketika kita mendapatkan nikmat, tidak sombong, tapi justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya musibah sangat besar sekali artinya ketika meningkatkan keimanan seseorang. Kalau orang tidak pernah diuji, dia akan ketika datang sebuah ujian, kadang-kadang dia putus asa. Karena tidak mengalami ujian-ujian sebelumnya. Ya, bahkan kalau dia senang selalu dia lupa akhirat. Ya kan? Tidak ada manusia yang senang selalu, maka Allah berikan gantikan kepada dia kadang senang, kadang susah. Agar dia tidak lupa diri. Ya. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu kekurangan, tidak berputus asa Hah? Oleh sebab itu Allah larang kita berputus asa deh. Ini la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bersabar di, saring, di, di samping kita juga ber, bertobat. Manusia di saat timpa musibah terbagi kepada tiga bentuk dalam menghadapi dan menyikapi musibah tersebut. Yang pertama adalah musibah tersebut memberi berkah kepadanya. Ya, ada orang datangnya musibah atau bencana membuatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sabar dalam menerimanya dan ia bangun dari kealpaannya selama ini, maka hal itu baik baginya sehingga membuatnya bertaubat dan menyesali segala perbuatan dosa-dosanya yang berlalu. Ini orang ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal was samarat wa syir sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira oleh orang yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana ketika ditimpa musibah, kehilangan harta, kehilangan harta, anaknya, keluarganya, dia katakan, sungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Dia menyadari bahwa semua yang di dunia ini akan berakhir. Ya, akan ditinggalkannya. Karena itu adalah milik Allah. Lalu Allah sebutkan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat berbagai macam bentuk kurnia dari Allah. Mereka itu mendapat selawat dari Allah, itu karunia dan rahmat dan mereka itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar ketika mendapat musibah, di samping ia mendapat rahmat dan karunia serta petunjuk, Allah menambah keyakinannya ke dalam hati orang tersebut. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba musibati illa bi'idznillah." Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli alim. Tidak ada satu musibah pun yang ter terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berkata Ibnu Katsir, maksudnya adalah barang siapa yang ditimpa musibah, lalu ia mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah dengan ketentuan dan takdir Allah. Maka ia sabar dan berharap pahala serta menerima ketentuan Allah tersebut dengan kesabaran, Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya dan mengganti apa yang telah hilang darinya dengan petunjuk pada hatinya. Ya. Bahkan atau Allah memberi petunjuk pada hatinya dan keyakinan yang dalam. Atau boleh jadi Allah akan mengganti apa yang telah diambil Allah darinya. Ya, bahkan dengan ganti yang lebih baik. Banyak orang yang sabar ketika mendapat musibah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Di antara bukti di antara ketika Maimunah ya, ketika Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, dia membaca doa yang diajarkan Rasulullah. Allah ma'ajir di musibati wa khlufni khairu minha. Ya Allah beri pahala aku dalam musibahku ini dan ganti bagiku yang lebih baik darinya. Lalu dia berkata dalam hatinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Akhirnya dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan dalam peristiwa gempa dan tsunami ini betapa banyaknya hikmah yang luar biasa. Ada orang yang morat marik sebelum datangnya gempa. Dengan datangnya gempa justru hidupnya sejahtera. Mendapat bantuan dan perhatian. Dan bahkan yang ditampilkan dalam sebuah media sebenarnya kita lihat ya kejadian yang luar biasa ada ketika gempa di Padang terjadi itu seseorang memotong kakinya dengan gergaji sekarang memiliki bengkel namanya bengkel gempa dan omsetnya sudah besar jadi Allah ingin memiliki hikmah di balik itu semua. Kita tidak tahu. Ya, ada dengan datang musibah justru memperbaiki manusia, keadaan manusia. Allah yang tahu tentang hikmah di balik itu semua. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika orang itu menghadapi dengan sah, sahabat. Tapi kalau dengan keluh kesah, sudahlah hartanya hilang, dia pun tidak dapat pahala. Justru mungkin dapat dosa. Nah ini sikap kita ketika ditimpa musibah. Kemudian ya oleh sebab itu Allah sebutkan ya inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah katakan itu. Jadi bersama kesulitan kita bertu tawakal kepada Allah. Karena bersama kesulitan ada ke kemudahan. Dan juga Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, An-nasru maal sabri wal faraju ma'al karbi. Inna ma'al usri yusra, inna maal wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran dan kelapangan atau kemudahan itu bersama eh, apa namanya? bersama kesu, kesulitan. Sesungguhnya bersama yang hal yang sulit itu ada hal yang mudah. Itu Allah janjikan bagi kita yang orang-orang yang beri. Makanya jelas bagi kita sabda Rasulullah SAW. aja mandi amri mu'min. Sungguh sangat heran bagi suatu perkara orang mu'min ini. In asabahu ni sarra fasyakara fakana khairallah. Jika dia mendapat nikmat dia bersyukur. Itu hal baik bagi dia. Wa in asabahu dharra fa kana khairlah. Jika ditimpa oleh kesulitan musibah, dia sabar. Itu juga bah, baik baginya. Tidak satu pun musibah sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, sampai duri yang menusuk kita ketika kita berjalan itu oleh duri. Jika kita sabar, menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Jadi musibah itu besar artinya dan banyak sekali makna di balik itu. Di samping menghapus dosa-dosa kita, menimbulkan penyadaran dalam diri kita dan seterusnya. Kemudian bentuk kedua ada orang yang tangan bencana, musibah, seketika itu dia bertobat dan bertunduk dan tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia berdoa di setiap saat, saat berdiri, berbaring, berjalan, ya. Tetapi setelah ditimpa musibah atau bencana itu berlalu, ia lupa kembali, ya. Ia justru kembali kepada kedurhakaan kepada Allah, ia kembali melakukan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang biasa dilakukannya. Inilah yang dikenal dengan tobat sambalado atau tobat makan cabai. Pedas-pedas diulangi lagi. Inilah orang yang ketika itu wah menyesal dia ketika tiba musibah, sholat rajin, salat berjamaah, berdoa kepada Allah, ya soleh sekali. Tetapi setelah berlalu musibah, dia kembali berbuat maksiat. Ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Wa idza massal insanu durru da'ana li jambihi." Ini au qa'idan au qaiman. Apabila manusia ditimpa oleh apa nama musibah atau bahaya, da'ana kata Allah, mereka berdoa kepada kami li jambi ketika saat berbaring, ketika duduk, atau ketika berdiri, setiap saat zikir kepada Allah, astagfirullah. Hah? Kita lihat ya. Kalau ada ketika datang musami itu kan ada cuplikan-cuplikan orang semua mau Allah Akbar, la ilaha illallah. Ketika itu dia ingat Allah. Ya, sama dengan orang kaum musyrikin ya. Wa idza raqibu fil eh, raqibu fil bah eh, Fil fulki Allah mukhlisil hudin. Ketika berdoa ditimpa ombak yang besar, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Falamma najam lal bari idahum yusyrikun. Tak kalah selamat kembali melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kejadian seperti itu. Ya. Nah, ini Allah sebutkan dalam firman-Nya. Kemudian, falamma kasyamna andurahu tak kala kami hilangkan darinya bahaya itu, Marra kata Allah. Dia berlalu ke alam yad'una. Seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami kata Allah. Ila durrin masahu. Itu untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Kadalika zuyna kafirma. Kadalika ma kadhalika musrifina makanu nu malu. Demikian dipandang indah bagi orang-orang berdosa itu apa yang ia lakukan. Jadi kalau tiba musibah, wah, salatnya rajin, salat berjamaahnya, zikirnya ya kan? Subhanallah atau langsung takbir Allahu akbar dan seterusnya. Ya, ini sering kita lihat, hanya seketika itu saja. Setelah itu berlalu, dia kembali lupa di lupa diri. Nah, ini jangan kita termasuk orang yang kedua ini. Apalagi bentuk yang ketiga, yaitu yang orang ketika ditimpa musibah dan bencana bukan malah sadar, akan tetapi semakin gila-gila melakukan maksiat. Ya, memanfaatkan kondisi dan situasi itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar mulai dari merampas harta orang yang ditinggalkan oleh orang rumahnya ya orang lari dia mendatangi rumah-rumah orang yang tidak penghuni dipungut dan dibawa barang-barang orang berharga tersebut mencuri sapi mencuri apapun saja ya kayak itu kita lihat bahkan ada yang melarikan istri orang sudahlah di dasaan, gempa sudah saat merapi justru maksiat tetap dipertahankan oleh mereka memanfaatkan seperti di Aceh ya kan cium panas di hadapan orang ramai bukan menambah kesadaran tetapi justru menambah kebungkaran, bukan membawa kepada kesadaran. Ini kita kasihan orang seperti ini. Dan lebih parah lagi, justru manipulasi, mengkorupsi bantuan gempa itu. Ini kan manusia telah kebablasan dan terlalu kejam. Harusnya membantu atau menolong, malah dia sebaliknya menggolong. Bantuan gempa justru dia mengambil kesempatan dalam kesulitan itu. Ini manusia yang telah kelewatan batas dalam dosanya. Maka oleh itu Allah sebutkan dalam firman-Nya orang seperti ini ya. Ya. Bukan membawa kesadaran diri dia, justru semakin kufur dia. Ketika datang gempa justru semakin kufur dia. Ya. Tahu semakin menjadi melakukan maksiat. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Walaqad akhadnahum bil adzab fastaqanu li rabbihim wa ma yatadarrun." dan sesungguhnya kami telah menimpakan adab pada mereka, maka mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka dan juga mereka tidak mau meredakan diri. Dalam ayat lain Allah sebutkan, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini, thumma la yatubuna wa yadhakkarun." Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali setiap tahun? Ya, diuji dua sekali atau dua kali setiap tahun kata Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian-ujian, ya. Maka mereka tetap mah gimana mereka? Kemudian mereka tidak juga mau bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Nah inilah tujuan dari acara kita ini agar kita mengambil pelajaran. Tidak mau bertobat juga tidak mau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Yaitu ini anjing menggonggong, kafilah berlah selalu nggak peduli dia tetap kemungkaran itu tidak berubah. Nah, ini mohon-mohon kita jauhkan Allah dari hal seperti ini. Maka melalui apa yang dipaparkan di atas dapat dapat kita sebutkan di sini bahwa yang keluar dari bencana dan musibah ini adalah dengan bertobat kepada Allah dari mengerjakan segala bentuk dosa dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa tersebut. Kemudian diiringi dengan mengerjakan segala perbuatan amal soleh. Sudah masuk Isya belum? Ya. Ini masih tersisa renungan kelima kita singgung sedikit saja yaitu terakhir adalah dengan adanya gempa, musibah, bencana tersebut menghidupkan kembali rasa kebersamaan di kalangan kaum muslimin. Benar nggak? Yang selama ini kita lupa terhadap saudara-saudara kita. Sehingga Allah mengingat, ingatlah saudara-saudara kalian yang menderita. Sehingga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana diuji dengan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana tersebut. Demikian pula kita yang selamat dari bencana juga sedang diuji Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan kita. Apakah kita memiliki rasa persaudaraan Islam yang dalam dan kokoh atau atau kita apakah kita memiliki sifat suka membantu, suka berimpak dan suka berkorban untuk meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah tersebut atau kesusahan tersebut. Ataukah kita termasuk orang yang tidak peduli dengan orang lain, ya? Tamak dan lobo serta takut miskin jika membantu orang lain. Jadi ini menguji nyali kita dalam perhatikan saudara-saudara kita yang sedang yang selama ini kita dikotak-kotakan oleh organisasi, oleh persatuan, oleh partai, oleh otonomi, kita melupakan saling saudara kita seiman, bahkan saling mungkin ada yang saling melakukan tindakan-tindakan anarkis dengan adanya musibah-musibah ini kembali kita diketuk hati kita. Jangan kita dipisahkan oleh batas-batas wilayah, Jangan kita dipisahkan oleh bendera-bendera politik dan jangan kita dipisahkan oleh bendera-bendera organisasi. Wahai kaum muslimin, jadilah kalian saling tolong menolong. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim jasad." Perumpamaan orang muslim itu dalam kesetiakawanan, ya, Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kesetiakawanan, berkasih sayang dan kelembutan dalam kelembutan adalah bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu? Ya, idza ishtaka minhu idza minhu udun ya al sairul jasadi bisahri wal human. Apabila ada ya anggota badannya yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan tidak bisa enak tidur dan merasakan panas sah? sakit. Pamannya, jika mata kita yang sakit tetap ya telinga, mulut, badan semua merasakan tidak eh, enak. Jika ampuh kaki kita kesandung batu, mata berair, ya kan? Jadi kerongkongan pun terasa kering, semuanya dirasakan oleh tubuh kita. Ini perumpamaan yang luar biasa diberikan oleh Rasulullah SAW. Perumpamaan ini sungguh memiliki makna yang amat dalam. Ya, seandainya kaki kita tersandung batu, maka anggota badan kita yang lain ikut merasakan sakit. Demikian pula orang-orang yang beriman dalam kesetiakawanannya. Jadi jangan kita terkotak-kotak oleh organisasi, oleh partai, oleh batas-batas wilayah dan apa slogan-slogan yang lainnya. Tinggalkanlah dari ciri-ciri orang jahiliyah. Bangga dengan keturunan, bangga dengan organisasi, bangga dengan hal-hal yang tidak menjadi pedoman di dalam agama kita. Sabda Rasulullah yang lain, "Man mukminin, mu'minin kurbatan min kurabid dunya Barang siapa yang melepaskan seorang orang beriman dari kesulitan dari kesulitan dunia, nafas Allah anhu kurbatan min akhir, Allah akan melepaskannya dari kesulitan akhir akhirat. Kemudian, waman satara ala muslimin satara Allah fid dunya wal akhir, Barang siapa yang menutup aib atau menutup aurat kaum muslimin, ya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi al abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu senantiasa suka menolong saudaranya. Inilah kaum muslimin apa yang dapat kita sampaikan dalam hadis di atas betapa agungnya pahala yang akan diperoleh orang-orang muslim yang senang membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan di mana ia akan diringankan dari kesulitan di akhirat kelak sesungguhnya kesulitan yang akan kita hadapi di akhirat kelak mungkin ya jauh lebih berat dan bau lebih dahsyat dibandingkan kesulitan yang terjadi di dunia ini. Orang yang suka menolong terhadap sesama, sesungguhnya Allah akan senantiasa menolongnya dalam segala urusannya. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan dapat manfaat eh, kita ambil manfaatnya terutama bagi saya menyampaikan dan juga bagi para ikhwan akhwat yang mendengarkannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kekeliruan dan kekurangan.